Aqimus salat li dhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa al fajr Inna al-fajr kan mashhuda Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sholat zuhur dan asar hingga wasakil laili hingga gelapnya malam sholat maghrib dan isya wa qur'an al-fajr dan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda sungguh bacaan Al-Qur'an di waktu fajar maksudnya sholat subuh disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat di antara salat lima waktu itu Allah Subhanahu wa taala menekankan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar karena bacaan Al-Qur'an di waktu salat subuh disaksikan oleh Allah dan seluruh para malaikat. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Sini berganti malaikat sif malam dan sif siang malaikat rupanya ada shiftnya juga wa yastami'una fi sholati subhi wal asr dua sif itu ketemu di waktu salat subuh dan salat asar wa yas'aluna alladziina batu fikum dan malaikat-malaikat yang tadi malam nginep pada kalian naik menghadap Allah para malaikat di waktu kemarin saat subuh ini naik dan mereka kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin sampaikan dialog ini pada kita, hamba hamba Kaifa tarattum ibadi mana waktu kalian tinggalkan hamba-hambaku Para malaikat yang semalam bersama kita Subuh ini naik ke langit Mereka mengatakan Atainahum wa hum Wa Waktu kami datang kemarin asar ya Rob, kami dapati mereka sedang sholat berjamaah di Masjid Al-Hakim. Dan waktu kami tinggalkan subuh tadi ya Rob, mereka lagi sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan dan amal kita karena kita sholat subuh berjamaah. Allah jadikan ini indah. Dan ini sholat, subhanallah, jadi bangga hakim menjadi sebuah citra mudah-mudahan itu lari ke masjid-masjid lain di Denpasar Kota terima ya Allah di daerah Menangmani ada masjid dulunya masjid Amal Bakti Muslim Pancasila nama masjidnya Baitul Makmur saya datang beberapa tahun lalu Jemaah subuhnya 400 Saya pilih subuh ini Berapa bulan setelah itu tapi akbar lagi di Bali, saya minta kepada panitia sholat subuhnya nanti di sana ya. Di Baitul Makmur. Jam setengah empat saya sudah turun dari hotel. Panitia bilang, Ustaz, sudah ada yang ngisi kuliah subuh di Baitul Makmur. Saya bilang, siapa yang mau ceramah? Saya pengen sholat subuh berjamaah di Baitul Makmur. Oh gitu saat ya sudah kita berangkat berangkat. Alhamdulillah saya mengira waktu itu para jemaah hadir karena ustadznya dari Jakarta nungguin saya. Waktu kuliah subuh kali itu ya, hotel lima ustadznya ustadz internal dan jemaahnya nggak kuat. Alhamdulillah sekarang masjid penuh sesak. Kali kesekian saya ke Bali, dan dengan saya datang saya dijemput di hotel, oleh sekjennya Pak Bambang Ustadz Abdullah masjid sudah dibongkar sudah diperluas sudah ditingkatkan waktu saya datang berapa jemaahnya 400an sekarang Alhamdulillah Ustadz salat subuh zuhur asar maghrib isya lima waktu jemaah gak kurang dari 2000 orang Jadi ini masjid yang bukan pesantren yang saya lihat yang saya saksikan masjid paling makmur se Indonesia saya belum ketemu. Kalau pesantren sih malu, 2000 orang. Dan alhamdulillah yang terima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala hebat hebat. Mudah-mudahan lagi lebih hebat lagi Jadi nggak usah diperluas kalau sampai udah sesak ini baru diperluas. Ini berapa kapasitas kita ini? 2000 Kalau udah 2000 baru kita luasin lagi kita tinggalin lagi wa terima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala tiga tahun belakangan Allah ketika ini belajar menghafal Quran semudah tersenyum pada saya dan saya merasakan hidup ini jadi indah bersama Allah di Bintaro saya 5 mata iman putih Allah Kali itu saya diundang untuk menyampaikan kuliah tentang Al-Quran Di Jalan Pisau Di Masjid Nur Ramadan Jam 10 pagi sampai kira-kira jalan zuhur Setengah 12 saya us tutup ceramah saya Dialog Sejumlah ibu yang mengundang saya ratusan jumlahnya duduk seperti yang aku duduk di bawah. Beberapa sepuh duduknya di kursi. Maka begitu dialog, tanya jawab seorang ibu yang duduk di kursi sepuh, Ustaz, saya boleh bicara? Mik yang beliau. Begitu mik yang beliau, terima kasih Allah. Beliau ngomongin Ustaz, nama saya Siti Aisyah, nama asli aslinya. Saya sebutin tempatnya, alamatnya Ustaz bicara tentang mujizat Al-Quran dalam kehidupan saya jadi saksinya Ustaz. Apa yang gue lagi? Usia saya sekarang 82 tahun Ustaz. Dan semua jemaah di sini tahu penyakit saya beberapa tahun yang lalu. Itu sakit apa? Dua kaki saya busuk Ustaz. Sebab apa? Kata dokter yang pertama kaki saya diabetes Dokter lain mengatakan saya lupus. Yang lain mengatakan komplikasi. Berbulan-bulan di rumah sakit jangankan sembuh. Jenis sakitnya aja dokter nggak tahu. Memang bukan dokter yang menyembuhin, bukan obat menyembuhkan, bukan rumah sakit yang menyembuhi. Kira-kira menyembuhkan sakit kita siapa? Muttalimah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sembuh Ustaz. Jenis penyakitnya nggak tahu, setiap kali dokter fisik jenguk saya, periksa saya, saya selalu ngeluh. Saya ngomong gini, saya kena tahu nenek-nenek, lagi udah dari 80 tahun. Saya ngomong gini, saya ngomong ngomongnya, nggak kuat ini ada sesakit. Dokter, udah amputasi aja kaki saya, potong aja kaki saya. Sakitnya, baunya dengan ah. Oh, terima kasih ya Allah berbulan-bulan di rumah sakit, nggak kunjung sembuh. Akhirnya anak-anak sepakat bahwa saya pulang. Saya hanya dirawat oleh seorang suster di rumah. Tambah ngomel, tambah ngeluh. Pagi itu ada seorang ustaz asal Demak jenguk saya. Waktu dia lagi jenguk, tiba-tiba rasa sakit datang. Nggak ketahanan, keluar lagi tuh ngoceh, ngomel-ngomel. Maka waktu saya lagi ngomel-ngomel, ustaz itu ngomong, Bu, sabar. Ini penyakit dari Allah. Dia bakal penggugur dosa. Dia bisa ngangkat derajat kalau ibu sabar. Daripada ibu marah-marah lebih baik zikir, lebih baik baca Quran. Dikasih nasihatnya begitu Ustaz, bukannya saya terima kasih karena rasa sakit, saya lebih sinis tuh. Jadi ngomel, saya ngomong gini sama Ustaz. Gua nggak bisa baca Quran tahu. Anda bayang ya, wah, 80 tahun lebih nggak bisa baca Quran kemana aja, kemana aja. Nih, Muslim Indonesia, muslimnya terbesar di dunia 180 juta. Tapi antum tahu di Hotel Iman risetnya Institut Ilmu Quran Jakarta Ciputat tahun 2012 dari 180 juta Muslim di Indonesia 74 persen nggak bisa baca Quran 74 persen maknanya 7 dari 10 muslim di Indonesia nggak bisa baca Quran itu saya ngomel gitu Ustaz, Ustaz itu pergi saya kira dia tersinggung. Gak dia balik lagi. Rupanya dia pergi ke belakang, bilang kepada pembantu saya, mana Al-Quran di ibu? Dia bawain Al-Quran ke saya. Dia ngomong gini, ayo bu, belajar Quran, baca Quran, saya bimbing. Udah Al-Quran dibawa itu, di di hadapan saya, bukan saya terima kasih, saya tatap sini, saya, dia ngomong gini si desa, si Kaisa. Ustaz, kan saya udah ngomong, saya kalau bisa baca Quran, ayo bu, baca. Saya tuntun, Ibu hanya ikuti Subhanallah Ustaz Karena dia berkeras Maka saya ikuti Itu daster saya basah keringat Nahanin rasa sakit Udah begitu setiap kali saya baca salah suruh ulang lagi, ulang lagi, sampai pun Tambah grogi saya. Dan kali itu pertemuan sama beliau baca Quran dua jam. Saya kira beliau nggak bakal sama nggak pakai diundang, besok dia datang, lusa dia datang, setiap hari dia datang, selama sepekan, selama sebulan, berbulan-bulan, setiap hari nggak pakai absen, tanpa diundang dia datang ngajarin saya Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, mulai saya nggak bisa baca Quran, sekarang Alhamdulillah saya lancar baca Dari nggak bisa sama sekali baca Quran, sekarang Alhamdulillah baik beliau datang atau tanpa beliau hadir saya baca Al-Quran minimal dua juz Subhanallah Al-Quran membuat hidup saya terang jadi bersemangat hati saya jadi girang, tenang Subhanallah rupanya saya udah gak percaya itu sama obat-obatan obat-obatan yang harus saya konsumsi seumur hidup udah saya buat hidup saya jadi lebih terang, lebih tenang dan Alhamdulillah Ustaz ini saya yakin mujizat Al-Quran Allah kasih sembuh kaki saya Di hadapan ratusan jemaah Saya ulang ya Masjid Baitur Rahman Jalan Pisau Bintaro Sektor 5 Ibunya namanya Siti Aisyah Beliau ngomong gini Ustadz bicara tentang mukjizat Al-Quran Saya jadi saksinya Alhamdulillah dua juz setiap hari saya baca Al-Quran Dan lihat Ustadz Bagaimana Allah turunkan mujizat Al-Quran pada diri saya Allah kasih saya sembuh tiba-tiba si Bu Siti Aisyah di hadapan ratusan orang ngomong gini Ustaz lihat kaki saya dia angkat roknya gitu. waktu dia angkat roknya dia tunjukin kakinya ke saya dalam hati saya ngomong gini untung nenek-nenek Halimat dia dengerin kalimat dia Ustaz lihat tidak ada bekas luka tersisa meski secuil pun dan Allah kasih sembuh ini kami. 17 82 Wa nunazzilu minal Qur'an dosa-dosa para sahabat biasanya ngantuk umat sekarang kalau baca ayat ini nggak tepat pengen ini buktinya bisa kan sekarang terbukti kalimat bagi Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2010 saya waktu itu masih aktif di Basnas datang seorang pria dari Gaza namanya Dr. Abdurrahman Jamal Yusuf Beliau nggak ceritakan tentang dukanya bangsa Palestina enggak. Beliau nunjukin kepada kami bahwa beliau punya yayasan baru Quran was Sunnah. Di Gaza yang calon Harut itu Hotel Iman 20 tahun belakangan ini Alhamdulillah di bawah tangan beliau beliau sudah mengeluarkan 40 ribu lebih hafiz Al-Quran kami 30 juz Lebih dahsyatnya lagi Hotel Iman dia punya formula dalam dua bulan anak-anak kalau libur musim panas nggak seperti anak-anak kita ya kalau libur musim panas pikirannya mau jalan-jalan mau beli mainan anak Gaza punya tren Hotel Iman libur dua bulan masuk ke pesantren kilat dokter Abdul Majid Yusuf sehari ngapal lima lembar dua bulan tiga puluh juz di Gaza yang berantakan itu Imatul Iman di bawah Darul Quran Sunnah bimbingan beliau ada 133 halakot tahfiz. Belum lagi ya yayasan lain. Oh ini data yang wakat. Maka kami semuanya tercengang. Kok bisa orang Gaza dalam kondisi perang lebih dari 60 tahun Kondisinya carut marut, listrik sering dipadamkan, air mati itu nggak ada, kau masih sempat hafal Quran, maka begitu dialog itu sudah selesai disampaikan, maka kemudian kawan-kawan bertanya, saya translator waktu itu. Kawan-kawan bahasa bilang, Ustaz tolong sampaikan kepada dokter Abdurrahman Rahman, kok bisa orang Gaza dalam kondisi begitu masih sempat nafal Quran? Maka kemudian pertanyaan itu saya forward, saya terjemahkan, saya kasih kepada Dr. Abdul Rahman. Dokter, kok orang Gaza dalam kondisi perang masih sempat nafal Quran? Maka bukannya ngejawab dia tatap saya dengan tatapan yang itu, Beliau senyum Bukannya jawab, beliau malah balik nanya Beliau ngomong ini ke saya Ustaz tadinya saya mau nanya ke Antum Kok bisa orang Indonesia tidak pernah nggak sempat ngapain Quran Mana aja Kita perang nggak sempat ngapain Quran Antum nggak perang Kok bisa nggak sempat ngapain Quran Tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi dokter dokter Dan kalau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan dirikan Al-Quran sudah sejak lama kami kalah dari saya. Al-Quran yang cari kami sabar, persisten, enggak tantang menyerah, enggak kenal takut dan minimal surat Al-Anfal, surat suasana perang merangi musyrikin itu yang terus kami lakukan. Maka kematian bukan hal yang menakutkan. Kami ke kesyaitan. Oh, Anda barangkali masih ngomong itu orang gatal Ustaz. Sekarang saya cerita orang Indonesia Pak. Sahabat saya Bayu Gautama nama asli 2010 Gaza digempur lagi seperti kemarin seperti saat ini kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kemenangan. Ya 2010 marah seperti marahnya kita sekarang. Tidak pakai komando, nggak ada apa-apa. Kita kumpulin dana untuk saudara-saudara kita di Gaza. Berapa puluh miliar dibawa oleh beberapa organisasi, mereka langsung pergi ke Gaza. Gaza itu masuk yang paling dekat lewat kota Aris, Mesir. Cuma saja 2010 Husni Mubarak masih berkuasa. Ditutup tuh perbatasan. nggak dibuka-buka yang terima dua pekan lebih Bayu Gautama sama kawan-kawan yang berangkat nggak bisa masuk, nggak bisa akses. Mungkin doa doa kaum muslimin ada di sini, doa mereka juga doa orang Gaza. Allah buka. Entah apakah lewat ruangan atau jalan mana, bayu sampai sana, makam mursyid mereka, guide mereka, pemandu mereka ngomong, kalian adalah orang Indonesia pertama yang menjekin kaki di Gaza. Orang Gaza sering dengar saudara-saudara mereka muslimin di Indonesia. Tapi orang Indonesia gimana? Orang Gaza belum pernah lihat tampangnya belum pernah. Sore itu Ustaz kami lagi jalan-jalan ada Bayu di perkampungan Gaza. Lihat kami rombongan orang-orang Gaza itu melihat kami dengan mata tajam nggak ada yang senyum mungkin tampang-tampang perang semua makin mau terima, itu tatapan mereka tajam kata Bayu mungkin mereka menduga kami dari mana ini orang tinggi enggak pendek enggak putih enggak hitam enggak ganteng enggak jadi enggak ini orang ganda pasti karena mereka tatapannya tajam Bayu yang orang kiri assalamualaikum ucap salam sambil ngelamin Anehnya orang Gaza Ustaz gak ada yang balas salam kami. Seorang pria datang kepada kami, kemudian orang itu ngomong gini, Are you Muslim? Apakah kamu Muslim? Oh, Bayu ngerti pantesan salam gak dijawab. Mungkin mereka kira kami bukan orang Islam. Ya saya, kata bayi, Show me, dia, Tunjukkan kalau kamu Muslim. Dengan cara read Quran, baca Quran. Subhanallah, sampai segininya kata bayi. Bayu turunin backpack hmm. dari pasti dia keluarin Musa. Belum lagi saya buka Ustaz. Eh orang dari itu ngomong, no, no, no. Don't read from Musa. Read what you memorize. Jangan baca dari Musa, baca apa yang kamu hafal pada Senyum Bayu. Untung aja Ustaz dua pekan berada di perbatasan kerjaan saya karena ada kerjaan, ngulang-ulang hafalan. Kata Bayu, oke, okay, I will read surat as Saya akan baca surat as Pasti jemaah hakim hafal semua. Ini senyumnya apa enggak? Oke, okay, show me gitu. Tunjukkan. Maka Bayu kemudian mulai ditaus. Itu orang Gaza begini, saat ngeliatin saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambaha lillahi ma fis samawati wa begitu saya sampai ayat 5 bagi saya kan ini ayat cukup panjang setiap ayat. udahlah saya kira cukup menjadi nama dia saya tutup dengan Allah azim kata baik begitu saya Allah itu orang Gaza begini non don't stop please read till the end jangan berhenti di ayat kelima terusin sampai habis surat ayatnya juga aku bingung lagi ayo baca sampai ayat terakhir 14 maka begitu dia tulisin sampai ayat 14 kalimat faas bahu zahirin begitu sampai kalimat faas bahu zahirin itu orang aja dari begini Ustaz tiba-tiba dia senyum dia ngomong surat Allah azim dia buka tangannya dia peluk saya dengan hangat di telinga saya dia ngomong welcome di Jadi bukan katanya, bukan katanya orang Gaza itu hampir seluruhnya Al-Quran. Nah, masuk akal bagi mereka ada muslim di belahan dunia lain dalam kondisi nggak perang tidak sempat menghafal Quran. Al-Quran pemenang Al-Quran kejayaan Tidak ada cara yang lebih hebat di dunia ini Yang Allah berikan kepada umat manusia kecuali Al-Quran Dari umat yang bodoh terbelakang Kalau Anda baca surah Jumu'ah ayat 2 Rasul dan para sahabat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dulunya ini orang, ini umat adalah umat yang sesat nyata, bodohnya kebangkang. Tapi karena Quran jadi bangsa yang terdepan. Cuma karena Quran. Tapi lain Gaza, lain Jakarta, yang mau terima lain Serpong, Kalau itu umat Islam yang ada di Gaza sekarang saya cerita jemaah saya anak muda kerja di Sudirman. Sore setengah enam Ustaz kami pulang bertiga naik busway. Udah beli tiket harganya berapa tuh? Tiga setengah. Jam setengah enam antrian panjang Ustaz. Busway kalau datang cuma satu dua orang doang yang bisa naik enam kurang seperempat kedengar azan namun karena sudah tanggung dan beli tiket kami sepakat nanti kalau sudah di halte transit kita sholat rupanya mereka nunda-nunda panggilan Allah Allah tidak rezeki mereka mulai enam kurang seperempat sampai jam setengah tujuh, empat puluh lima menit sudah lewat Ustaz maghrib kami belum keantum basmi sadar makin bisa, makin besar. ini gara-gara cuma nungguin waktu doang masa kita kelewatan maghrib buang tuh tiket balik lagi ke gedung perkantoran ada musola di basement parkiran setengah tujuh parkiran aja udah sepi apalagi yang sholat maghrib itu musola udah sepi kami bertiga wudhu habis wudhu masuk ke ruangan sholat maka begitu kami masuk ruang sholat udah gak ada siapa-siapa salah seorang di antara kami pintar Ustaz. Dia komat dua. Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ini orang pintar komat dua supaya tidak disuruh jadi. Nah, ini jawab imam pasti tukang komat. Begitu dia komat, udah dorong-dorongan kita. Woi, lu jadi imam, lu kan tua. Yang tua masih ngeles, jangan gua, dia aja dengan jenggotan. Dorong-dorongan hingga seorang didaulat jadi imam begitu salah seorang tidak jadi imam, buat kelihatan grogi Ustaz. Suaranya pelan benar. Kami cuma dengar suara takbir ihram. Selebihnya Al-Fatihah hampir kagak kedengar. Saking grogi. Tapi waktu dia ngomong, tadi Oh kami dengar kami ngomong amin. Wah, dia makin grogi, dia berhenti lah, dia baca suara takbir Mungkin dia dipikir dulu waktu kecil pernah TPA pernah hafal surat Inna Anzal. Kalau surat asal tadi kagak hafal Inna Anzal nah hafal dong. Hafal nggak mungkin nih? Hafal ya? Dia baca Ustaz. Dibaca begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang belakangnya til katanya belakang. Oh salah, diulang. Inna anzalnahu fi lailatil qadar kata teman til pasti menurut dia yang kedua til juga wa ma adraka ma lailatil qadar yang belakangnya tul katanya subhanallah tadi gua ngomong tul dibilang til sekarang ngomong til dibilang tul dia ulang wa ma adraka ma lailatul qadar dia ber anda tahu berapa? Dia bingung. Tiga kali ketemu ini. Jangan sampai salah tiga kali. Dia pikir ini yang ketiga lailatul lailatul lailatul lailatul lailatul lailatul. Dia bingung nggak ketemu. Tapi nggak bisa akal. Ah gini aja. Saya baca keras, gantung. Ntar juga kawan-kawan pada nyambung. Dia baca la itu yang belakang iseng banget tapi gak ada nyaut la Enggak, dari bunyi gelap. Laila. Oh dia kesel, dia yang luar. Woi, tua petir nih. Wah. Antum boleh ketawa tapi dengerin ini kualitas muslim Indonesia terhadap kita al kurang. Satu ini. Yang kedua ikhwah, nih main kedua dari kisah ini. Antum nggak usah antum forward. Kalau antum dapat broadcast, WhatsApp, BBM, email, apapun juga terhadap hati-hati ada Al-Quran palsu, Gak usah forward, gak mungkin ada. Nggak usah diforward. Jangankan katanya ada Al-Quran palsu yang surat-surat itu ditambah, jangankan surat satu kalimat berubah, muslimin seluruh dunia tahu. Jangankan kalimat satu kata dihapus, kita semua ngerti. Jangankan satu kata, ada huruf berubah, harokat berubah kayak tulang ketil maka kita semua Muslim yang sedunia tahu oh ini Al-Quran yang jaga bukan cuma kita yang jaga Allah langsung inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sungguh kami yang turunkan Al-Quran kami sendiri yang jaga maka Imam Talimah Allah itu rombongan ini rombongan penjaga Al-Quran Allah tidak punya anak, Allah tidak beristri dan tidak diperanakan. Dan itu diulang-ulang sama Rasulullah menjaga ketauhidan. Kul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak, Allah enggak punya anak, istri, juga enggak punya orang tua. Tapi yang tahu yang Tiba-tiba Rasulullah sampaikan ini dan membuat geger para sahabat. Lillahi ahli. Allah punya keluarga. Ya. Kan kau sering sebut Allah nggak punya istri, nggak punya anak, punya orang tua. Kenapa tiba-tiba engkau mengatakan Allah punya keluarga? Maka kemudian waman hum haula, waman haula ya Rasulullah siapa orang-orang yang dianggap keluarga itu? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ahlul Quran Hum ahlullah wa khasatu Ahlul Quran Orang biasa yang membaca Al-Quran Mentadaburinya, menghafalkannya Mengamalkannya, belajar Dan mengajarkannya, mereka itu adalah Keluarga Allah Hum ahlullah saya ini disertasi saya di alasan unsur Ustaz. Saya harus cerita ini supaya Ustaz sampaikan kemana-mana. Profesor pembimbing saya tiba-tiba masuk ICU koma Waktu saya jenguk itu kabel infus di mana-mana pada Dari balik kaca saya lihat nafas sudah tinggi. Eh, eh. Sudah nafas. Maka kemudian seorang anak ini ngomong tentang kondisi ayah. Ayah sudah nggak sadar diri, udah nggak kenal sama kami keluarganya, istrinya, anaknya dia udah makan udah nggak bisa. Semua indera sudah kunci, mungkin cuma telinga saja. Kalau giliran kamu menjenguk, nggak usah diajak ngobrol karena kita respon. Doakan saja beliau. Dan kalau kamu berkenan, bacakan Al-Quran. Itu permintaan anaknya. Waktu saya masuk, kata dokter Aik, saya duduk di sebelah kiri beliau saya doain begitu habis doa udah selesai doa tiba-tiba ayah ingat anaknya minta dibacakan Al-Quran mulai ayah baca ta'awus basmalah al-fatihah baru aja saya ta'awus susah. itu nafas yang tadi senang-senang tiba-tiba langsung seperti sedang nyimak kegalauan. Dia lagi galau, tiba-tiba ada Al-Quran menghentam Maka saya senang. Begitu ayat senang, ayat baca surat Toha, surat 20, di mana di masjid Al-Quran juga. Oh, Toha, تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى Ayo baca itu dengan suara lirik dekat telinga itu profesor. Iwa Di Mesir itu sekolah yang paling digandrungi rakyat Mesir namanya Al Azhar. antum dari TK sampai profesor nggak perlu bayar gratis kita doakan mudah-mudahan negara kita bisa ini cuma saya sering dengar saya azal selalu ngomong gini kalau dalam setiap pertemuan kepada kami mahasiswa kepada murid-murid saya alasan ngomong gini laisa azhari man lam yahfazil Quran enggak kami aku murid al azhar yang enggak mau ngapal Quran enggak Antum boleh nilainya A plus semua muntas semua mata semua materi dan SKS. Tapi kalau Al-Quran nggak lulus, nggak lulus juga. Makanya materi hati Allah Subhanahu Wa Taala orang Mesir jangankan kuliah, mereka alia aja mereka sudah selesai di kampus. Nggak usah profesor. Nilai presiden yang digulingkan Mursi habis Quran. Para menteri hafiz Quran, DPR-nya hafiz Quran. Antum supir taksi hafiz Quran. Pedagang di pasar hafiz Quran. Anda bakal melihat beleweran di mana-mana. Saya nggak pernah dengar tuh di Mesir ada orang yang sebut gelarnya Al Hafiz. Baru di Indonesia doang saya dengar. Karena rumahnya di Indonesia makhluk langka Al Hafiz. Oh di sana mas semuanya beleweran. Hampir semua orang kalau anda tumpukan badan lagi jalan, ah, habis ini, habis ini, habis ini, habis. Terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca nggak tahu sampai ayat 20 berapa tuh Ustaz saya bacain tiba-tiba keajaiban terjadi itu tangannya profesor yang lagi diinfus tangan kirinya begini nih Ustaz nih. gitu, ngangkat, terus megang tangannya eh. Waktu mengenang air dalam hati Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih sembuh. Udah ada energinya Saya terusin baca Al-Quran Ustaz. Saya kira beliau senang, tapi anehnya saat gini nih. Semakin saya baca, tangan dia nyentrum, nyakar saya. Hingga semakin tinggal cengkerama, semakin saya ngerasa khawatir, jangan-jangan profesor ngasih tahu, hei, ada ayat yang kelewat. Biasanya kan orang Indonesia kalau baca ayat Al-Quran, dia baca surat ini terlompat ke surat itu, betul nggak? Iya. Saya baca surat Al-Balad ayat 17. Maka minal ladina amanu wa tawasaw bil haqqi wa bis sabr. Lompat mana itu? Nggak berasa suka begitu ibu. Maka begitu ayat dicengkeram, saya berhenti Ustaz. Saya mulai lagi dari ayat 1 saya makin perlahan, makin konsentrasi bacanya Sampai ayat yang terlengkap itu ketemu Ustaz Maka itu aneh Tangannya lepas, balik lagi ke Saya jadi saksi, kata ayat Sama istrinya dia udah lupa Sama anak-anaknya dia udah gak kenal Dunia semuanya ini sudah dia hampir tinggalkan. Tapi subhanallah rupanya hafalan Al-Quran yang ada muslim dia akan permanen selama-lamanya nggak pernah hilang Wah, saya ajak antum, ayo masuk rombongan ini. Sebab antum tahu matlamat mati Allah gimana gambaran hari kiamat. Surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ja'atis Apabila kiamat yang panik menakutkan itu terjadi. Yaumaya yafirul mar'u min akhihi istri dan anak-anaknya Kenapa ya Allah mereka yang kami cintai Kok kami kabur dari mereka Kata Allah Setiap orang di hari itu panik Dengan urusan pelik yang mereka hadapi Rasul nambah ketakutan itu sambil ngomong yusyarun nas yaumul qiyamah urata manusia di hari itu bakal Allah kumpulkan di padang masa dalam kondisi tidak berpakaian telanjang Umul ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami tidak malu aurat kami tersingkap?" Masing-masing kita sudah tidak peduli dengan auratnya karena dosa yang tidak kita Bayangin, bayangin bagaimana Allah dan Rasulnya gambarkan kepanikan hari ini. Tapi Ibu Hurairah menyampaikan, Abu Hurairah menyampaikan hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti dalam semua manusia kepanikan, para malaikat manggil ini, yuqalu li sahibil Qur'an mana para sahibul Quran, mana para sahabat Al-Quran. Orang-orang yang ahli Quran dikumpulin sama Allah yang suka baca, suka tilawah, suka tadarus, suka tadabur, suka mengamalkan, suka menghafalkan, mengajarkan pada orang lain. Mana para ahli Quran dikumpulkan. Maka ahli Quran semuanya datang. Para malaikat mengatakan, "Iqra, bacalah Al-Quran." Ikhwan, Target hari kiamat kira-kira ada Al-Quran dalam tubuh pusat? Ada? Bacalah Al-Quran Warqa naiklah ke surga Waratil kama turatil fid dunia. Baca Al-Quran dengan tartil dan nikmat Biarkan semua orang ketakutan dan panik Baca Al-Quran dengan tenang Fa inna manzilataka inda akhir ayat qarataha Karena sungguh posisimu di surga tergantung pada akhir ayat yang kau baca. Terima saya sampaikan kisah ini di Masjid al majiri di wilayah keluarga Rasulullah. Seorang pria datang ke saya meluk saya nangis-nangis dia ngomong gini Ustaz Subhanallah Saya selamat dia. Nama saya Ustaz tentang profesor itu Saya ingat anak saya perawat di RSPAD Gadus Seorang anggota TNI pulang dari posnya Dalam kondisi amnesia, permanent disorder, hilang memori. Begitu sampai di hotel lima dikasih perawatan, dia nggak sadar kalau di siuman, anaknya, istrinya, keluarganya kumpul dan kami para medis menemui Orang itu didudukin begini, wah ditanya Pak siapa bapak namanya? Dia begini, Bapak dari satuan mana? Bapak kenal sama ibu ini, perempuan ini, dia lihat istrinya. Ini anak-anak ini Bapak kenal? Bapak tahu Indonesia, Bapak tahu Jakarta, semua di recall, dipanggilin satu-satu nih boleh enggak dia kan selalu nggak tahu udah berapa puluh item untuk mancing yuk ingetin lagi kembali memorinya enggak bisa tatkala hampir semuanya putus asa, seorang perawat dituntun sama Allah lidahnya nanya gini. Bapak tahu Al-Qur'an? Waktu ditanya Al-Qur'an, tiba-tiba dia belalak matanya. Seperti dia tarik memori yang paling dalam dari tadi geleng saat itu begini. Apa yang Bapak tahu dari Al-Qur'an? Maksudnya dikejar dan anggota TNI amnesia permanen disorder atas selama dia cerita ke saya tiba-tiba dia baca Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul Semua orang di situ bertakbir, semuanya nangis dan semua percaya. Dunia semuanya boleh hilang. Yang Quran yang ada dalam dada seorang muslim Dia akan permanen Dia jadi syafaat dunia dan dewa masuk rombongan masuk rombongan dan alhamdulillah tiga tahun belakangan sekarang saya ketagihan mengajar Quran di mana Alhamdulillah sudah ratusan ribu orang entah udah berapa ratus kota beberapa negara saya datang itu mengajar Quran Allah kasih ilmu ini hanya dalam tempo menit orang yang tidak bisa baca Quran bisa langsung hafal berikut makna, makhraj, tajwid, bisa nulis. Jadi itu hanya tempo berapa menit, tidak perlu bertahun-tahun. Dan rasanya saya mau sampaikan teknik hafal Quran di sini. Cuma waktunya udah habis. habis kan? Hah? Nambah. Lanjut sampai seberapa? Ikhwat Al-Quran itu Kalau antum ikut cara Rasulullah belajar Al-Quran Antum bakal senyum, tawa Rupanya Al-Quran gak pernah jelimut Rasulullah SAW bisa baca tulis nggak? Bapak Ibu tolong jawab. Nggak bisa. Jadi yang belum bisa baca Quran jangan kecil hati. Rasul pun nggak bisa baca tulis. Rasulullah pernah belajar makhraj tajwid Tolong jawab. Tajwid itu, makhraj itu bid'ah. Benar apa kagak? Antum definisi bid'ah dulu. Bid'ah itu yang pernah tidak pernah dicontohnya Rasul, tidak ada dalilnya, nah itu tidak betul kan? Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat belum pernah belajar tajwid. Kapan tajwid ditemukan? Abad 3. Benar Dan nanti nggak bakal ketemu tuh satu ayat pun, satu dalil pun, satu hadis pun. Kalau anda ketemu, tolong kasih tahu saya. Barangkali saya nggak tahu. Ada Jibril ngomong begini pertama wahyu turun disampaikan kepada Rasulullah. Jibril bacakan Iqra' bismi rabbika ladzi khalaq. Jibril ngomong gini kepada Rasulullah Muhammad dengerin baca khalaqnya jedoti itu hukumnya kol pola kubro gitu kan kira-kira jadi nggak ngajari itu Jibril tajwid itu kan jadi untuk antum semua ihwa ayo kalau antum ikut cara Rasul nafal maka Rasul nggak pernah baca tajwid tidak pernah belajar makhraj tidak pernah baca tulis lebih ajaibnya lagi, dengarkan saya. Rasulullah SAW dari wahyu pertama kali di gua apa? Gua Hira. Ya, ketemu malaikat siapa? Jibril. Waktu bertemu Jibril pertama kali, Rasulullah senang atau ketakutan? Ketakutan. Takutan. Anda yang jawab ya, jadi Anda sepakat. Maka Rasulullah itu ketakutan. Jibril ngomong begini, eh, coba bacalah. Jawaban Rasul, mana dia saya nggak bisa baca. Baca, kata Jibril, nggak bisa baca. Maka kemudian Jibril gini meluk Rasulullah dengan sayap, Nggak dipeluk aja dan ketakutan, apalagi dipeluk makin takut betul. Maka dalam kondisi amat takut itu Jibril bacakan lima ayat. Iqra Bismillahirrahmanirrahim. hala ladzi khalaq. Khalaqal insana Iqra wa rabbuka allazi allama allamal insana dalam kondisi amat takut lima ayat dibacakan Jibril Abis itu dilepas Gua Hira ini puncaknya Jabal Nur. Kira-kira kalau antum jadi Rasulullah dalam kondisi amat takut gitu, kira-kira antum turun gunung Jabal Nur, jalan santai atau lari kebir-bir? Kira-kira lari kan? Kampu. antum lari seperti Rasul lari terbirit-birit. Sampai rumah, nih ngegambarin suasana gimana takutnya Rasul. Rasul teriak gini, sejarah mencatat. Zamiluni, zamiluni. Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Rasul ketakutan. Maka Khadijah kemudian memeluknya, menyelimutinya, menenangkannya. Begitu sudah tenang, Rasul ditanya, apa yang kau lihat? Makhluk aneh, makhluk menakutkan. Apa yang dia sampaikan? Perhatikan ya, perhatikan dalam kondisi amat takut, lari terdiri diri badan menggigil. Rupanya Rasul sebutkan lima ayat yang dibacakan oleh Jibril. Saya mau nanya sama Tindak tanduk Rasul sunnah atau bukan? Saya mau nanya mantu, tindak tanduk Rasul sunnah atau bukan? Sunnah. Sunnah betul sepakat? Oke. Okay. Sekarang ikhwatul iman, kalau antum bilang tindak tanduk Rasul adalah sunnah, pernah enggak antum menghafal Al-Quran dengan cara Rasulullah? Ya gimana Ustaz? Sambil lari terdiri-diri tenang. Mulai ketawa kan? oh rupanya Allah ngasih kita ada sebuah kode rahasia eh umat Muhammad perhatikan Rasulmu bisa hafal dalam kondisi ketakutan lari berdiri-diri pada menggigit apa jadi rupanya Umat kalimat Muhammad ya Allah ada teknik menghafal yang nyaris tidak pakai otak saya ulang ada cara menghafal yang tidak pakai otak Kayak gimana Ustaz? Nah, kalau antum susah karenanya ini dialog kalau dijawab antum tahu Lady Diana? Lady Day tahu? Lady Diana pernah menikah dengan pangeran siapa? Pangeran Charles dari kerajaan mana? Inggris. Antum tahu punya anak berapa dari dari pangeran Charles? Dua. Antum tahu siapa nama anak-anaknya? William sama Harry. Peristiwa apa yang menyebabkan Lady Day meninggal? tabrakan, kecelakaan pesawat, kereta atau apa? Mobil. Itu mobil kecelakaannya dalam sebuah apa? Terowongan. Itu katanya mobilnya itu kecelakaan di terowongan gara-gara dikejar siapa? Paparazzi. Waktu dikejar paparazzi, mobilnya ngebut, kemudian di dalam terowongan tabrakan. Lady Day di dalam mobil mati. Dia mati sama suaminya atau sama cowok lain? Cowok lain. Anda tahu siapa nama cowok lain itu? Subhanallah. Antum hafal. Pertanyaannya antum pernah hafal atau enggak? Itu yang disebut menghafal nggak pakai otak ya Wak? Dan saya berhasil bertanya lebih dari 15 pertanyaan antum jawab dengan detail. Bahkan lebih ajaibnya lagi ada orang di Masjid Al Hakim tahu tuh jenis mobil yang dinaikin lagi dari tapi kira-kira tuh sampai ketawa. Jadi kita bisa hafal segitunya. Cuma pertanyaannya lidah itu matinya penting apa enggak buat aku? Enggak penting. Tetangga tuh bukan. Besar, ipar, saudara bukan. Penting jadi tidak penting. Lalu kalau lidah itu enggak penting, Al-Qur'an penting apa buat Anda? Ya. Al-Qur'an yang menurut Anda penting kenapa Anda enggak hafal? Sementara lidah yang tidak ada penting sama sekali, enggak ngasih syafaat sama Anda bisa hafal dengan detail dan enggak pakai otak. Makanya buat terima seperti Allah Subhanahu Wa Taala <laughs> kita praktek nafal Quran nggak pakai otak boleh? Boleh ya? Siap? <clears throat> Ini bisa kelihatan orang yang mudah hafal dan enggak tangan gini. Yuk, Ibu-ibu ikutan, silakan. Ciri-ciri orang yang rileks mudah hafal Quran, mudah senyum. Ini kayak tekan semua. Pada nggak senyum, angkat, Udah rileks belum? Bisa berasa tuh rileks dari punggung, leher, tangan, rasa sampai kepala turunin. Nih lihat ya, kalau sudah rileks gini, tepuk. Begini, jempol di bawah. Gerakin. Lihat ya, orang yang rileks mudah hafal atau tidak, atau orang stres bisa kelihatan cara gini. Lihat nih, yuk tangannya silang, silang. Jari-jari rekatkan nih, nih jari-jari rekatkan, ya. jempol di bawah belum bisa dilihat orang yang stres atau mudah hafal Quran dengan cara gitu putar jempolnya ke atas tuh banyak yang stres kan lagi ini makanya tinggal minggu saja pada nggak percaya atas senyum senyum disuruh senyum turunin tepuk Lihat di jempol di bawah. Udah kelihatan? Jempolnya di bawah. Oke, tangan silang. Jari-jari rekatkan, jempolnya di bawah. Udah belum? Sudah? Putar ke atas. Sebagian orang sudah sudah waras, sebagian lagi masih bikin tulisan sama Rasulullah. Sepakat? Jadi rupanya ngapal Quran pakai musaf itu bikin Anda sulit. Oke? Okay? Nanti kalau mau kapan-kapan seharian sama saya ngapal Quran. Orang yang tidak bisa baca Quran bisa langsung hafal satu surat insya Allah. Berikut maknanya. Ini saya tunjukin beberapa ayat aja. Siap ya? Siap. Syaratnya kalau tadi sama saya ngapal Quran itu satu suaranya lantang. Satu apa? Lantang. Kalau saya ngomong begini tangannya tunjukkan ke udara sambil jawab dengan suara keras muda bisa nggak kira-kira bisa kalau males-males pasti gak bisa ngapal nanti ya jangan pakai otak menghafal Al-Quran mudah kurang kencang menghafal Al-Quran mudah Oke. saran yang kedua tadi suaranya ada kencang saran yang kedua sama saya ngapalnya nggak pakai otak tapi pakai gerakan tangan Emangnya Rasul pakai gerakan tangan besar, Dengerin saya. Ini ada di ayat surat apa ya? Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim" Tahu ayat itu? "Wa tukallimuna wa tashadu arjuluhum bima kanu" Subhanallah banyak ngapal. Yuk sama-sama artinya Woi, artinya Jadi begitu ayatnya banyak yang apa Begitu artinya nggak tahu Dengarkan saya, ini masalah umat Islam di Indonesia Rupanya Al-Quran cuma hanya sekedar mantra Boro-boro diamali Paham aja enggak Dan masih banyak muslim Indonesia Sholat saja mereka nggak ngerti semua yang dibaca dalam Al-Quran dalam sholat Tapi saya kasih tahu ya, ini artinya. Al-yawma nakhtimu ala akhwahihi di hari itu kata Allah hari kiamat. Hari kiamat boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi seribu tahun lagi, boleh jadi juta tahun lagi. Hanya Allah yang tahu. Tapi hari kiamat itu kata Allah, kami kunci mulut mereka. Berbicara pada kami ini, kata Allah. Tangan mereka, Watashadu arjulu bersaksi pada kami kaki mereka di bima yang yasibun atas apa yang dulu mereka lakukan. Ikhwa, seolah Allah ngasih tahu kepada kita, wahai manusia, kamu pengen tahu tempat penyimpan memori yang paling dahsyat di mana? Di otak kamu buka. Di server buka. Di komputer buka. Di mana ya Allah tempat menyimpan memori paling dahsyat? Allah ngasih tahu sini. Sini. Coba dulu waktu Anda masih kecil, Anda nakal, pernah nakal waktu kecil? Sama ibu Anda atau sama guru Anda dicubit sampai biru. Masih keingetan sampai sekarang? Dan saya amat yakin bahwa guru Anda atau orang tua Anda ngomong gini, "Nih, ibu cubit ya, apalin sampai tua." Rupanya kaki kita, tangan kita itu nyimpan memori selama-lamanya. Makanya buat iman satu hafal ukuran sama saya, suaranya lantang. Yang kedua isyarat tak tangan. Satu apa? Lantang. Yang kedua isyarat tangan. Siap ya? Kita mulai praktek siap? Oke, sekarang saya mau lihat kesungguhan Anda. Anda sungguh-sungguh dari tidak Pak kedua ini kita simulasi. Dulu waktu kecil pernah dengar nggak lagu topi saya bunda? Pernah dengar? Gerakannya masih tahu? Oke, yuk nyanyiin lantar, tangannya gerakin. Kalau kita males-malesan, saya juga males ngajarin Quran. Siap ya? Satu, dua, tiga. Top. Lebih keras anda kecil, orang tua anda atau guru anda nggak ngomongin ini nah ada lagu bagus, hafalkan yuk, nggak perlu kata hafalkan. Betul? Yang kedua, siapa yang baru tadi malam nyanyi lagu ini? Ada? Kemarin ada nyanyi? Boleh jadi di masjid ini ada orang yang sudah puluhan tahun tidak nyanyi lagu ini. Betul? Tapi rupanya sampai sekarang masih permanen. Anda itu sebabnya karena Anda fun, Anda happy, suaranya Anda lepas, tangannya Anda gerakan, maka dia memori permanen. Jangan nyimpan di sini. Kalau nyimpan di sini, dia hanya short term memori. Biarkan dia jadi permanen selama-lamanya masuk ke hati karena Anda gila. Sekarang kita akan nafal surat Ar-Rahman. Siap? Tujuh puluh belakangnya. Oke, sekarang saya survei dulu. Yang belum lancar baca Al-Quran, mahrat tajwidnya, jangan malu-malu, tulis tangan. Siapa? Oke, turun. Siapa yang nggak bisa bahasa Arab? teman tangan. Ini yang nggak bisa bahasa Arab. Oke, yang belum hafal surat Ar-Rahman, tulis tangan. Sekarang yang belum hafal Ar-Rahman berikut artinya siapa? Oke, Subhanallah pantas saja rasanya dari Cisarua saya di sini seperti Allah paksa bawa ke sana ke sana selamatkan domba-domba yang tersesat jangan dihafal kita akan nikmati surat al rahman seperti Allah perintahkan Jibril turunkan Al-Quran secara acak saya akan acak al rahman nanti anda lihat ya Gimana Anda bisa apa? Permintaan saya jangan dihafal. Saran cuma dua. Suaranya lantang, tangannya gerakin. Siap? Ya. Taus. A'udzu billahi ayat 7. Was Anda ikuti bacaan saya seperti Jibril mencontohkan kata Rasul, Rasul hanya ikuti bacaan Jibril. Dan langsung hafal. Dan nanti insya Allah saya akan tunjukkan gimana orang yang nggak bisa baca Quran sama sekali bisa langsung menuliskan Tentuin kapan bikin yang hakim ya, bikin yang cepat. Jadi nanti ngafal Al-Quran, menghafal hadis semua selesai. Ya, Tujuh? Tujuh. Besok subuh. Siap. Siap. Insya Allah. Diatur ya, diatur. Atau kalau mau ikut ke nginep di pesantren saya di puncak. Jangan cuma Al Hakim berani ngundang doang, ntar undang Ustadz undang, siap ya? Siap. Jadi nginep, nah, kita ngapal satu surat. Insya Allah. Jadi kita ngapal. Terus tanggal 2, 3, 4 boleh juga kalau di sini pada kan nggak mungkin usah setiap hari di sini. Boleh juga kirimin guru-guru di sini. Tanggal 2, 3, 4 buat guru-guru yang ikhwan, ustaz bikin PLT 1000 malam Al-Qur'an 3 hari 2 malam. Nanti yang akhwat tanggal 16 sampai tanggal 18 September jadi setiap bulan kita bikin Ustaz Said sudah pernah ikutan. Jadi Mudah-mudahan ini lagi dibikin seribu rumah tahfiz seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma yang kayak gini, dari umur 3 tahun sampai umur 83 tahun bisa ikut cara menghafal muda, hafal makna makrot tajwid dan menuliskannya dan insya Allah nanti masih banyak tuh teknik yang bisa ajarkan jadi menjadi manusia yang jenis minimal 200 kali lipat jenisnya wasama'a rafa'aha wa wada'al al-mizan artinya rafa'aha meninggikan wa wada'al wasama'a coba baca sama-sama yang keras satu dua tiga wasama'a banyak orang yang nggak ikutan gerakan tangan terus suaranya nggak keluar itu pasti masih pakai otak apa memang Ustaz tahu kita pakai otak ketahuan Pak saya udah ketemu ratusan ribu orang sudah teknik begini saja orang yang pakai otak nafalnya insya Allah baru pakai sendalnya udah lupa tapi kalau anda happy dia akan masuk ke tangan masuk ke hati permanen selama-lamanya Cirinya Ustaz gimana kalau orang hafal pakai otak? Gini nih cirinya. Sementara yang lain suaranya kenceng, kayaknya gerakin, dia begini, matanya. Matanya micing-micing, itu pasti pakai otak. Suaranya nggak keluar kayak orang tekanan batin. Nih, saya pengen kasih tahu kepada Anda, Bapak Ibu sekalian, otak Anda membelenggu, otak Anda membelenggu. Kalau Anda nggak percaya, nih ya, kita bikin simulasi ya. Saya mau tunjukin kalau otak Anda membelenggu. Bedanya gajah sama semut, gajah ukurannya besar. Kalau besar tangannya gitu, gajah besar. Kalau semut ke Oke, itu kan yang Anda tahu selama ini kan? Saya sekarang mau bikin Anda nggak usah pakai otak boleh? Otaknya taruh dulu. Kalau nggak percaya otak Anda pasti rancu. Nih dengerin, Anda lebih baik pakai hati. Sekarang saya akan ubah. Kalau saya ngomong gajah, Anda jawab dengan keras besar, tapi tangannya begini, bisa nggak? Coba ya. Gajah. Semut. Bisa kan? Bisa ya. Oke. Sekarang siap ya. Satu, dua, tiga. Semut. Mana ada semut besar? pakai mimik aja, pakai perasaan. Ular pendek. Bisa nggak kira-kira? Coba ular. Iya, ular. Oke, sekarang siap ya. Kita coba ya. Satu, dua, tiga. Semut. merasa ini baru, musuhin aja musuhin. Dengarkan saya, kalau Anda sekarang percaya sama ilmu tajwid, dengarkan. Saya amat yakin begitu ilmu tajwid muncul di abad 3 Hijriah, saat itu hampir semua orang nolak ini bid'ah nggak pernah dicontohin sama Rasulullah Betul? Tapi rupanya begitu disosialisasikan dan ada manfaatnya lama-lama orang percaya dan orang pakai itu seluruh dunia. Paham? maka kok hafal Quran pakai gerakan tangan Anda harus pakai otak nikmati aja buktinya Anda langsung hafal berikut mana mahrot aja tapi yang masih pakai otak yang gini-gini nih wah di sini udah kata apal di belakang malah ngoceh mulu betul nggak kira maka celakanya ada dua kali tuh maka lebih baik Anda nikmati Anda suaranya keluarin tangannya gerakin insya Allah Anda akan hafal permanen selama lamanya Siap? Yuk, siap yuk. Kita baca bersama. Satu, dua, tiga. Wa fitot, al bala dan banyak lagi. Ada juga kalau pengen tahu tekniknya ah, di buku saya, jadi Anda bisa dapatkan. Dan saya kira sudah cukup ya, kalau pakai nanya ya. Yang saya tanyain kapan mau belajarnya? So, jadi supaya saya nggak bakal nanti di Yaumul Hisab ngerjanya sama Allah, Bob, kenapa nggak diajarin orang lagi? Sekarang saya sudah tantang, tinggal antum yang ambil keputusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua jadi ahlul Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la menyatukan wanita mulai memaaf